laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Di mana beliau menggambarkan bahwasanya da'watul anbiya'i wal mursalin dakwahnya para nabi dan para rasul itu satu yaitu menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata melarang dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya belum melanjutkan keterangannya. Qala rahimahullahu taala fa kaifa yasuhu maka bagaimana boleh yasuhu iya juzu. Bagaimana mungkin boleh li ahadim minal musyrikin untuk seseorang pun dari kalangan musyrikin ba'da hada setelah penjelasan ini ini keterangan dan penjelasan bahwasanya para nabi dan para rasul itu dakwahnya satu menyeru kepada ibadah kepada Allah semata melarang dari kesyirikan kesyirikan maka bagaimana mungkin diperbolehkan bagi seorang musyrikin ayyakula untuk menyatakan Lau sya'allahu ma'abadna Kalau seandainya Allah berkehendak Maka kami tidak akan beribadah Min dunihi min syai' Beribadah kepada selain Allah sedikit pun Kata mereka Paham ya? Ada yang kata bintin perbuatannya kaum musyrikin di mana mereka berhujjah berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kesyirikan mereka. Sama mereka tercatat dalam kesyirikan, dalam kufuran, berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah, malah para dan Allah Tanya, misalnya, kemudian mereka mengatakan kalau seandainya Allah berkehendak niscaya kami tidak akan pernah syirik Faham ya? ya ini mereka berhujjah dengan takdir untuk syiriknya mereka ini kata beliau, tidak boleh itu bagaimana mungkin diperbolehkan? tidak boleh setelah adanya keterangan-keterangan di atas seseorang berhujjah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk kesyirikan mereka. Begitu. Lu mengatakan Famasyiatullah Ta'ala Asyariyah anhu manfiyah Fasyariatullah Ta'ala Famasyiatullah Ta'ala Asyariyah anhu manfiyah Maka kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang syariah itu hilang dari mereka. Hilang dari mereka. Paham? Artinya tidak ada pada mereka. Li'annahu nahahum an Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka semua atas perbuatan syirik tadi. Ala al-suni rusulihi melalui lesan-lesan para rasulnya. Tidak ada itu. Tamam? Seluruh para anbiya wal mursalin telah menjelaskan tentang bahaya syirik, memberangi kesyirikan, melarang yang namanya kesyirikan. Maka untuk irada syariah, kehendak Allah yang syariah tidak ada pada mereka. Allah tidak mencintai perbuatan mereka. Allah tidak mencintai kesyirikan-kesyirikan mereka. Tidak ada itu. Wadah Irodah syariah tidak ada pada mereka. Kenapa? Kenapa ya kawan? Dikarenakan mereka melakukan tindakan syirik dan Allah tidak mencintai, tidak meridai perbuatan kesyirikan. Paham? Masih ingat yang namanya syariah? Hah? Ada irodah syariah diniyah, ada keuniyah pada riyah. Masih ingat? Yang Mamun. Kalau iradah syariah diniyah ialah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dan mana? Kan? Kalau iradah kauniyah qadariyah yakni takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka jelas untuk iradah syariah kehendak Allah yang syariah tidak ada pada mereka. Tidak ada pada kaum musyrikin, Lo kenapa? Sebab Allah telah menjelaskan tentang bahaya syirik, larangan syirik melalui lesan para rasulnya yang menunjukkan Allah tidak menyukai, tidak mencintai, tidak meridai kesyirikan mereka itu. Wah, wah. Nakra kemudian saya faedah ya Wa amma masyiatuhul kauniyah Adapun kehendak Allah yang kauniyah. Kehendak Allah secara takdir. Wahia tamkinuhum min zalika qadran. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan mereka berbuat kesyirikan. Tamkinuhum. Allah memungkinkan untuk mereka min zalika dari kesyirikan tadi. Qadran secara takdir. Itu bahasa lafadznya, bahasa umumnya. Adapun masyiatnya Allah yang kauniyah yaitu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka berbuat kesyirikan fala hujjata lahum fi maka tidak ada hujjah bagi mereka dalam masalah ini. Paham ya? Tidak ada hujjah bagi mereka untuk masalah ini. Tidak boleh berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. لأنه تعالى خلق النار وأهلها، Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka dan penghuninya. Minas syayatin wal kafarah. Penghuni neraka dari kalangan setan-setan, dari kalangan orang-orang kafir. Wa huwa la yarda li ibadihi kuhur Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kekufuran pada hamba-hambanya. Paham? Paham ini? Hah? Paham ini? Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak secara takdir. Ini Allah mentakdirkan menciptakan neraka. Tamam? Menciptakan para setan-setan menciptakan iblis, menciptakan orang-orang kafir. Terjadi apa terjadi ini? Terjadi apa enggak ini? Hah? Terjadi. Sehingga iroda kauniyah ada pada mereka. Ya kan? Paham ini ya? Terjadi. Walaupun demikian, Allah tidak menyukai neraka Allah tidak menyukai iblis. Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Wala yarba li ibadihi kufur. Allah tidak meridai kekufuran pada hamba-hambanya. Jadi paham ya? Sehingga yang ini kauniyah, yang ini syariah. Sendirikan. Maka demikian pula yang terjadi pada kaum musyrikin. Allah mentakdirkan adanya kesyirikan. Agak nah, maka ikhwan, Allah mentakdirkan adanya kesyirikan, adanya ahli syirik, kaum musyrikin, kaum musyrikin. Ada secara secara takdir. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesyirikan. Tidak meridai ahli syirik, tidak meridai kaum musyrikin, bahkan melarang umat manusia dari kesyirikan padanya. Paham? Sehingga harus dibedakan antara kauniyah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan syariah dunia. Perkara yang Allah cintai dan perkara yang Allah ridai. Paham? Hah? Sehingga ya khanabitina tidak bisa kemudian kalian berhujjah berdalil dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk melegalkan kesyirikan, membolehkan kesyirikan, membolehkan kekufuran. Memang Allah mentakdirkannya. Tetapi ingat, Allah tidak menyukainya. Allah tidak meridainya. Allah melarang kesyirikan, melarang kekufuran, melarang ahli syirik. Dari pagi, dia tidak bisa berhujat dengan perkara tadi. Paham ya? Maklum ini? Ada yang tanya barangkali, terus bagaimana? Masya Allah menciptakan neraka, menciptakan iblis, menciptakan setan, menciptakan orang-orang kafir, dan yang semisalnya, kok nggak dicintai? Kok nggak dicintai? Kok Allah nggak meridhoinya? Bagaimana ini? Tamam? Jawabannya beliau mengatakan setelah itu, walahu fi dzalika hujjatun balighah wa hikmatun qati'ah. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan tadi ada hujjatun balighah, hujjah yang mantap wa hikmatun qati'ah dan hikmah yang pasti. Paham ya? yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, menciptakan iblis, menciptakan orang kafir, mentakdirkan adanya kesyirikan. Kita semuanya azakumullah. Walaupun pada zatnya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diribai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di balik itu, di balik itu ada hikmah yang azimah, hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di balik penciptaan perkara-perkara yang tidak Allah cintai tadi. Paham ya? Sehingga Allah penciptaan iblis. Dan yang semisalnya min haitsu zatuha dari sisi zatnya ini ini kauniyah qadariyah. Paham ya? Kauniyah qadariyah. Penciptaan iblis, penciptaan syaitan, penciptaan kekufuran, kesyirikan, adanya kaum musyrikin, saja zatnya, zatnya iblis, zatnya syaitan, zatnya orang kafir, zatnya kekufuran, zatnya kesyirikan, ini kauniyah qadariyah. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak dicintai olehnya. Paham ya? Tetapi dari sisi hikmah di balik itu, hikmah di balik penciptaan iblis tadi. Di sana terdapat asya sekian banyak permasalahan, sekian banyak perkara yang itu merupakan syar'iyatun diniyah. Perkara-perkara yang dicintai, perkara-perkara yang diribai oleh Allah Subhanahu wa taala, asya mahmudah, sesuatu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ah, apa di antaranya? Perkara-perkara yang syariah yang Allah cintai, di balik penciptaan iblis. Hmm? Gimana ini Adalah untuk menampakkan, membedakan antara hak dan yang fatal, Yang hak, yang mana? Lalu yang fatal yang mana? Dari sisi mana? Allah hilata dengan adanya penciptaan neraka maka seorang itu azakumullah akan memiliki rasa khauf min Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari hukuman-hukumannya, takut untuk bermaksiat, takut untuk berbuat syirik, takut untuk uh, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya, Hah? Anak neraka. Kalau yang iblis. Kalau yang iblis. Kalau yang iblis. Mana iblis? Dengan diciptakannya iblis diketahui mana yang beriman, mana yang kafir. Nah, sama kayak tadi. Dibedakan mana yang hak, mana yang kafir? Beli yang hak yang mana? Yang batil yang mana? Agak tak? Nah, diketahui kan Azaikumullah mana yang hak, mana yang batil. Yang batil ialah yang dibawa sama iblis. Yang hak ialah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ahli batil ialah iblis wa afrahu iblis dan PT-PT-nya. Eh? Tamam? Yang hak ialah apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Ahlul hak ialah para anbiya wal mursalin dan orang-orang yang sama dengan mereka. Dengan diciptakannya iblis, maka di situ ikhwan Allah disyariatkan yang namanya jihad fisabilillah. Dengan adanya iblis, di situ ikhwan Allah ada al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dengan itu sebenarnya ikhwan fillah ada yang namanya mujahadah dalam musyahadah bersungguh-sungguh untuk melawan iblis, melawan gangguan iblis, melawan tipu daya dia. Wah, ada. Sehingga kalau betina asakumullah dengan adanya iblis, dengarnya kekufuran, neraka dan semisalnya, maka tercapailah hikmah Allah Subhanahu wa taala pada manusia ini dan jin ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau betina asakumullah ternyata di balik penciptaan iblis di balik penciptaan neraka, kekufuran dan kesyirikan, di sana terdapat sekian banyak hikmah yang azimah, sekian banyak perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau rinci, anda bisa membaca kitab Syifaul Alil. Tamam? Karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di situ belum menyebutkan sekian banyak hikmah, sekian banyak perkara-perkara yang indah di dalam atau di balik penciptaan iblis la'anahullahu taala. Paham? Paham ya? Kitab Syihul Alil. <clears throat> Baik, ada waktu Sehingga perlu dibedakan antara takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah alaihi dhalalah di antara mereka hamba Allah ini ada yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala wa minhum dan di antara mereka juga man haqqat alaihi dhalalah ada yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia kesesatan ada yang mendapat petunjuk ada yang sesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala Hada wabah. Sehingga tidak bisa Allah berhujjah, berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk perkara kemaksiatan, untuk perkara kesyirikan, untuk perkara untuk perkara kekufuran, tidak bisa. Tidak ada berkali khana bin azakumullah ma yajuz. Jadi khana bin azakumullah perkara yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah oleh para ulama kita al-sunnah wal jamaah tidak boleh berhujjah dengan apa namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan al-qadaru nu'minu bihi wa la nahtaju bihi. Yang namanya takdir khonabidina azakumullah nu'minu bihi. Kita beriman kepadanya, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala wala nahtaju bihi dan kita tidak berhujjah, tidak berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mafhum. Sehingga tidak bisa ya karena bin asakumullah. Ada seseorang tamam berzina anak tetangganya jemplok Hah? Jemplok Begitu ketahuan sama orang kampung, ha? mau di pukul dia orang ini. Kemudian mengatakan, hei, eh, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar. Ada apa ini? Kok saya dipukul ini? dah kami memukuli kamu itu karena kamu itu menyaplok anaknya orang. Menzinai anaknya orang. Tidak bisa kemudian mengatakan, Nah ini kan sudah Allah takdirkan pada saya. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan saya demikian, yang apakah saya mencaplok anak bawa lagi? Iya ya, Pak? Hah? Bagaimana kira-kira? Hah? Tanggapan masyarakat tadi dengan jawaban orang tersebut? Hah? Diterima nggak sama mereka? Nggak diterima. Secara akal, gair, gair makbul. Tidak akan terima sama mereka. Hah? Hagala. Orang yang berakal di kalangan mereka, yang ikutin azaikumullah dia akan mengatakan, labas, hal. Hah? Ambil perkuliah kecil pukul kepalanya, bos, bos, bos, begitu. Lalu kalau dipukul, iya. Ini kan terdiri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak menakdirkan saya memukul kamu, dia akan memukul kamu. Ya apa kira-kira? Hah? Hakata ikhwan. Fala haula la quwata illa billah. Inilah jadi ikhwan fillah azakumullah pada generasi awal orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang menentang pasirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang oh, yang, yang, demikian. Ini kan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dicambuk sama pemuda tadi itu. Pukul dia. pro, pro, Pukul keras gitu. Akhirnya, wahai yang ini kenapa kamu pukul saya? Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak menakdirkan saya memukul kamu, nggak bakal memukul kamu. Nggak bakal mencabut kamu. Terdiam dia akhirnya. Oh. Makanya karena minta azab saya lagi tidak bisa berhujat dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kemaksiatan. Paham ya? Soal ini soal. Kabir, jidan. Ada Nabi Zakiyah. Zaki insya Allah. Hendaknya akan apa lagi ya? Dikatakan tidak boleh berhujat dengan tafsirnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Dengan riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan yang lainnya. Tamam? Di mana Allah Subhanahu wa taala menafsirkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ketemu dengan Nabi Allah Adam. Kata Nabi Allah Musa, "Anta Adam, Engkau ialah Adam yang Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Kata Adam, iya. Begitu. Iya. Ternyata Musa, Loh, kenapa kemudian Allah apa namanya engkau berbuat sesuatu sehingga mengeluarkan kami semua dari dari surga? Paham ya? Menanyakan Rasulullah Adam tentang masalah keluar dari surganya. Kami sebagai Bani Adam, sebagai anak-anak kamu, keluar dari, dari surga. Ya, ini Nabi Allah Musa mencela Nabi Allah Adam atas perbuatannya. Hah? Paham enggak? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Sehingga kami semua Bani Adam keluar dari surga. Kata Nabi Allah Adam, engkau Musa. Yang Allah ajak bicara engkau secara langsung. Begitu. Iya. Kata Nabi Allah Adam, apa yang kamu dapati pada kitab Taurat tentang masalah ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan saya berbuat demikian arba'ina sana 40 tahun sebelum penciptaan saya? Iya ada disebutkan dalam Taurat demikian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hajja Adam Musa, wa hajja Adam Musa, wa hajja Adam Musa. Allah Adam mengalahkan Allah Musa. Allah Adam mematahkan argumentasinya Allah Musa ayo Sahih di riwayat ini. Sahih cidden. Ah, riwayat Muslim dan yang lainnya. Bagaimana akan eh, eh, Abu Zakiyah? Dalam riwayat ini Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika dicela oleh Nabi Allah Musa. Lu kenapa sampai keluar dari surga? Nabi Adam mengatakan, ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah ditulis dalam kitab Taurat Allah mentakdirkan saya berbuat demikian 40 tahun sebelum penciptaan saya. Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW ucapan Nabi Allah Adam ini. Nabi Allah Adam mengalahkan Nabi Allah Musa dalam waktu ini. Ah, berarti Nabi Allah Adam berhujjah dengan takdir. Ah, ada soal kafir. Ya, tadilah. rajul zaki wa anda Tafadol. ya. Yang namanya takdir Allah itu sesuatu yang telah terjadi, ya apa namanya Ya. Tadi, ah preman tadi itu nyaplok putih tangganya, sudah kejadian, sudah warak. Baru kemudian dia mengatakan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa kamu memukuli saya? Bukankah Allah Taala telah menetapkan saya perbuatan demikian ini? Telah menuliskan, telah menuliskannya dalam melalui al-qalam 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, apa bodoh kalau gitu? Nah, bagaimana ya apa namanya? Ah, ah, ada azim, besar jurusannya ini. Ah, ya apa? Hendaknya apa apa Muaz? Agaklah. Terus? Hada ya ikhwan. Hada wahid. Ini satu yang disebutkan para ulama kita. Bahwasanya Allah Adam alaihissalatu wassalam berhujjah dengan takdir ketika itu dikarenakan beliau telah bertobat dari dosanya. Kata Ikhwan, "Taba min zambih Beliau telah bertobat dari dosanya. Adalah asabi, Sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menerima taubatnya sudah memilihnya memilih Nabi Allah Adam sebagai seorang nabinya sama telah bertobat dari perbuatan tadi maka tidak bisa seseorang itu dicela atas perbuatan dosa yang mana dia telah bertobat daripadanya tidak bisa sehingga tepat di sini Nabi Allah Adam alaihissalam berhujjah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk perkara lalu. Hah? Gimana lagi? Allah wa masyafa'al. syafa'al. kata ikhwan. Takkan kita tadi itu. Hah? Pemuda yang tensi tinggi tadi itu. Tidak kuat dia, Lihat anak tangga itu. Caplok. Hmm? Dicaplok sama dia. Warak. Tidak ada yang tahu. Kemudian dia pergi jauh sana begitu. Kalau di daerahnya, bakal kecium baunya. Pergi jauh sana. Jauh keluar dari daerahnya. Nah, karena dia kemudian insaf. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Menjadi laki-laki yang soleh. Taat beribadah. Hah? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan itu semuanya jauh dari yang namanya perzinaan, dari yang namanya asbab, sebab-sebab yang menjurus ke arah sana jauh itu semuanya. Taubat dengan taubat dan nasuhah. Hah? Pulang ke daerahnya setelah itu. Lama beberapa tahun, tahun lima tahun. Pulang ke daerahnya. Sampai ke daerahnya sudah dihadang oleh bapaknya perempuan tadi. Hah? Hah, ini dia orangnya. Hah? Tanya, Betul kamu yang nyaplok putri saya. Waduh repot ini. Eh? Kata putrinya, betul pak. Ini pak, ini pak yang kemarin nyaplok saya pak. Jangan begitu. Kemudian kamu mengatakan, Qadarullahu masyafa'al. Eh? Qadarullahu masyafa'al. Itulah berlalu. Tamam? Itu semuanya merupakan suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Lah lalu. Dalam tapi di mana bidin azakumullah. Dalam kasus seperti ini ketika dia berhujah dengan takdir sawab. Sebab dia telah bertobat dari dosanya. Adapun kalau kemudian dia mengaku nyaplok putri tangganya, kemudian dijatuhi hukum had secara syar'i, ada sawab aibah. Betul sudah. Dari dipahami? Bisa dipahami enggak? Katanya bahwa tadi, ya betul, memang telah lampau itu dan kamu telah bertobat. Tapi kamu telah mengaku, ah, telah menjawab putri saya dan kamu masih hujan. Hati sini, kamu ke sini, saya cambuk sebagai hukum had seratus kali. Kemudian kamu saya asingkan selama setahun. Ini hukum Islam ya, Pak. Hah? Ya Allah. Maka kamu juga harus menerimanya syar'an sebagai sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti paham ya? Beda urusannya. Ini betul takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah lewat. Tetapi yang satu ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala harus ditegakkan. Jadi paham ya? Ada wahai. Ada wahid. Yang kedua akan muncul. Ada lagi yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah Nabi Allah Adam ini. Nah, kalian Yang kedua karena betina Allah ialah Nabi Allah Adam berhujjah dengan takdir. Sebagaimana juga dalam riwayat tadi, alal musibah. Ala al musibah. Terhadap musibah yang menimpa beliau yang telah terjadi sebelumnya. Makanya bukan atas kemaksiatan, tapi atas atas musibah yang menimpa beliau ada qaul tsani fa nabtina Perkara kedua yang bukan para ulama. Enam, Ini namanya musibah ya kalau Kamu hanya bisa mengatakan qaddarallahu wa Allah. Tanya, ada orang naik sepeda motor. Pelan, normal, bukan preman yang mengikuti hutan begitu. Normal Tiba-tiba ketika dia nikung, mau belok ke arah kanan, tret, dari arah yang berlawanan. Datang sebuah mobil dengan kecepatan yang kencang, zigzag, langsung menabrak yeah. Sebentar dia. Dia pun akhirnya tergeletak. Hah? Nggak mati. Luka parah. Tamam? Luka parah. Hari musibah. Tidak bisa orang ikutin Allah Orang lain kemudian menyalahkan dia dalam perkara ini. Coba kamu tadi nuruti omongannya bapak. Jangan naik motor ini. Jangan kamu pergi. Coba kalau kamu tuh tidak bakal kamu tuh ketabrak mobil tadi. Hah? Paham ya? Kenapa nak kamu kemudian kayak gini kondisinya terkapar, luka parah di rumah sakit, ketabrak mobil? Hah? Ya Allah, kalau kamu tanya seperti itu kamu hanya eh, bisa mengatakan gimana lagi? Ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Allahu. wa masya'a. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkehendak atas apa yang Allah uh, dan uh, wa masya'a dan apa yang Allah, Allah kehendaki Allah lakukan. Ini semuanya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa saya ini itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak punya kemampuan apa-apa. Allah telah menetapkan saya ter ketabrak mungkin. Ada jus. Bahkan ini karena bintin azakumullah yang diperintahkan oleh Rasulullah Wasallam Jangan mengatakan lau faal takada, lau faal takada. Seandainya kamu berbuat demikian, demikian, demikian, tidak boleh ya Pak. Fa'inna lau tahu amal syaitan. Kalimat seandainya, seandainya, seandainya itu membuka pintu syaitan. Paham ya? Namun ul katakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Paham ya, Kalau alal musibah ya juz diperbolehkan ya Nabi azakumullah. Yang tidak diperbolehkan ialah berhujat dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk kemaksiatan, untuk berbuat kesyirikan, untuk berbuat kekufuran. Maka tidak ada argumentasi bagi kaum musyrikin dalam perkara yang seperti ini. Jadi dipahami? Paham ya, kawan? Sebelum kita lanjutkan lagi. Di sini khanabatin azakumullah kamu melihat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membagi masyiah menjadi menjadi dua. Ada masyiah asy ada masyiah al-kauniyah. Ya Pak ya? Balikan bukunya, yang lamun. Ya Pak ya? Lihat itu, belum mengatakan. Fa masyiatullahi ta'ala asy anhum mantiyah Masyiah syar'iyyah. Di bawahnya lagi, belum mengatakan wa amma masyiatul kauniyah masyiah kauniyah. Dibagi dua lah beliau, ada masyiah syariah, ada masyiah al-kauniyah. Wa azakumullah. <clears throat> Pendapatnya beliau rahimahullah taala. Pendapatnya beliau kafir rahimahullah dan yang setelah beliau ialah Imam Ibnu Wazir. Al-Imam Ibnu Wazir dari Yaman dalam kitab beliau Al-Awasim wal Qawasim. Al-Awasim wal Qawasim. Ini dua imam yang berpendapat bahwasanya masyiahnya Allah sebagai dua, ada masyiah syar'iyah, ada masyiah kauniyah qadariyah. Mafhum? Dan yang dipakai oleh para ulama yang lainnya dari dulu sampai sekarang ya yang namanya masyiah, yang namanya masyiah itu khusus untuk iradah iradah kauniyah yang namanya masyiah itu ialah kehendak Allah yang kauni, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dibagi dua bukan masyiahnya, tetapi irodahnya. Ada irodah syariah, diniyah, paham? Yang mengandung makna mahabbah, perkara yang Allah cintai. Dan yang kedua ada irodah kauniyah qadariyah. Irodah kauniyah qadariyah. Takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang namanya masyiah. Paham ya? Sehingga yang namanya masyiah, masyiah itu iroda kauniyah qadariyah. Bisa dipahami? Bisa dipahami. pun ulama sekarang ini, khanabitina azakumullah, yang berpendapat demikian, ialah Syekhuna Abu Rahman, Yahya ibnu Ali al-Hajuri Hamidahullah Ta'ala wa Ta'ala Beliau mengatakan lama ni. Tidak mengapa ya Fanabatina Azakumullah Sebaginya Masyiah menjadi dua Masyiah syariah diniyah dan masyiah kauniyah qadariyah. Ini dalam terusnya ya kawan. Kalau kamu nyari mana rujukannya di buku apa firman semikian? Ya, oh no, magus. Tapi di mana ada Allah dalam uh, beliau dalam pelajaran beliau sampaikan ketika di dalam hati Jemaat Yaman. Paham? Beliau berhujjah dengan ayat Allah SWT. Wa ma tasha'una wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian memiliki masyiah berkehendak kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Beliau mengatakan wa ma tasyaun manusia itu ada yang syai'un syar'i sesuatu yang Allah cintai, ada pula syai'un ghairu syar'i sesuatu yang tidak Allah cintai yang enggak Paham? Keinginannya manusia kan macam-macam ya. Ada berkehendak untuk perkara kebaikan, berkehendak untuk perkara perkara khair, berkehendak untuk perkara yang diridhai oleh Allah, terkadang dia punya kehendak untuk bermaksiat ila akhiri. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah kata beliau. Sehingga masyiatnya Allah SWT itu ada yang syariah, ada yang kauniyah. Ada yang tadi diharkan di Fanabitina Azzaikumullah Wallahu alam sawab. Yang benar di Fanabitina Azzaikumullah ialah yang dipakai oleh para ulama akharun dan ini merupakan jamahir salaf wal khalaf besar para ulama salaf dan khalaf mereka membagi apa namanya menjadi dua adapun masyiahnya tidak dibagi yang namanya masyiah itu ialah irodah kauniyah qadariyah yang namanya masyiah itu ialah takdir Allah Subhanahu wa taala paham ya ada benar tadi ya Nabi Tina Azzaikumullah. wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Memang betul. Yang namanya kehendaknya manusia beragam. Ingat, masyiannya siapa ya, Pak. Masyiannya orang itu beragam. Ada yang kehendak untuk berbuat kebaikan, ada berkehendak untuk berbuat kejelekan. Itu sebenarnya ya ikhwan fillah Azzaikumullah tidak akan terwujud kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tanya, illa ayyasha Allah yakni kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya ah mentakdirkannya baru akan kejadian kalau Allah sudah menakdirkan walaupun orang itu punya kehendak segudang tidak bakal terwujud di alam nyata ini هذا huwa ikhwan Allah أعلم بالصواب لا بأس أستمر saya berkata, kata syarih. Wa hadhihi al-ayah tufassiru al-ayata qablaha. Ayat ini yaitu ayat faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Itu menafsirkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ya ikhwan fillah azakumullah ialah walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibut taghut Paham ya? Amin. Sehingga ayat ini, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ itu menafsirkan ayat tadi. Bagaimana itu? Beliau mengatakan وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى yaitu ayat Allah SWT. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ Di antara mereka hamba-hamba Allah ini ada yang diberi hidayah oleh Allah SWT, وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ minhum dan di antara mereka pula ada yang ditafsirkan oleh Allah sebagai orang sesat fatadabbur maka perhatikanlah. Paham ya? Paham. Yakni ketika Allah SWT memberitakan kepada kita semua bahwasanya para anbiya wal mursalin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kalimat ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu semuanya beribadah kepada Allah semata dan jauhilah tagut-tagut itu. Tidak semua umat manusia itu memenuhi panggilan para anbiya wal mursalin. Paham ya? Tidak semuanya mengikuti para nabi. Tidak semuanya beribadah kepada Allah. Tidak semuanya menjauhi tauhid. Paham? Padahal yang Allah beribadah kepada Allah itu sesuatu yang Allah cintai. Menjauhi tauhid sesuatu yang Allah cintai. Hakala ya sebab secara takdir Takdirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang Allah takdirkan mendapatkan hidayah. Di kalangan mereka pula ada yang Allah takdirkan mendapatkan dhalalah, kesesatan. Sehingga dibedakan ya Allah antara perkara yang syar'i dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mencintai Allah mencintai perkara kebaikan namun tidak terrealisasi nggak terwujud sebab Allah menafsirkan tidak ada apa tidak semua orang berbuat demikian terkadang pula yang asakumullah tamam terkadang pula yang asakumullah Allah menciptakan mentakdirkan adanya perkara kejelekan iblis dan semisalnya dan Allah takdirkan pula yang azakumullah adanya orang-orang yang terjatuh padanya yang mengikuti iblis la'anahullahu taala. Sehingga dibedakan antara yang syariah diniyah dengan yang kauniyah qadariyah. Sehingga akan bebas dari sekian banyak masyakil yang terjadi pada ahli kalam. Yang memperbaiki kelimpungan ialah ketika mereka tidak membedakan dua perkara tadi. Mereka menganggap sama yang namanya syariah, yang namanya kauniyah yang sama sama mereka. Sehingga muncullah sekian banyak muskilah di kalangan mereka. Qala rahimahullahu taala. Wa dallat hadhil ayatu. Dan ayat yang mulia ini, itu kalimat wa laqad fi kulli ummatin rasula ila akhirih, ala anna al-hikmata fi irsal rusul menunjukkan bahwasanya hikmah diutusnya para rasul ialah da'watuhum umamahum mereka semuanya menyeru umat-umat mereka ila ibadatillahi wahdah kepada ibadah kepada Allah semata wan nahi an ibadati ma dan menyuruh mereka melarang mereka dari ibadah kepada selain Allah wa anna hadha huwa dinul anbiya wal mursalin dan inilah agamanya para nabi dan para rasul wa in ikhtalafat syari'atuhum walaupun berbeda-beda syariat mereka itu. Tapi untuk yang satu ini untuk urusan tauhid satu. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing kalian kami jadikan syariat dan manhaj. Ada khonafidina azakumullah untuk para Nabi wal mursalin. Mereka semuanya khonafidina azakumullah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya masing-masing. Paham? Sendiri-sendiri syariatnya walaupun tauhid satu. Maka Nabi sallallahu alaihi ayat ini dijadikan sebagai hujah untuk beragama dengan sahamnya masing-masing. Dan bisa kamu menyalahkan kami. Walaupun kami begini, begini, begini. Itu bagaimana? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya kan masing-masing Allah jadikan syariat dan manhaj, metode untuk beragama. Dia nggak bisa kemusalahkan kamu. Nah, kamu punya manhaj demikian, ya silahkan. Kalau kami demikian, ya kenapa kamu larang? Hah? Ada kurang aja dengan Nabi Azakumullah seperti itu. Wala haula wala quwata illa billah. Ini ayat berkaitan dengan umat-umat terdahulu, dengan para nabi terdahulu. Masing-masing mereka punya syariat sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk umat ini karena Nabi Azakumullah, Ya umat Muhammad SAW. satu syariatnya Alkitab was sunnah sehingga masing-masing orang, semua kaum muslimin itu harus kembali kepada syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala haula wala quwwata illa billah. Qala rahimahullahu taala wa annahu la budda fil iman min al-amal. Ini menunjukkan pula bahwasanya iman itu harus memiliki amalan min al qalbi wal jawarih baik amalan hati ataupun amalan anggota badan. Ini karena bin Azzaqullah membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan amal bukan termasuk iman. Karena ini prinsipnya al-sunnah wal jamaah, yang namanya amal itu termasuk dalam perkara keimanan. Paham ya? Harus dengan amaliyah ya, yang Baik amal hati seperti keikhlasan, tawakal, atau amal anggota badan seperti salat, haji dan misalnya. Ini termasuk uh, perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karena bin azakumullah E, menjauhi tauhid, menjauhi tauhid, wajtani tauhid juga dengan hati, juga dengan anggota badan. Menjauhi tauhid dengan hati, ia dengan al-bughdhu minhum membenci mereka semua lillah karena Allah Subhanahu wa taala menjauhi tauhid dengan anggota badan dengan cara al-hajr dengan cara memboikot mereka semuanya sama dengan cara menjauhi tauhid tauhid tadi sehingga amal ibadah Tamam? Uhbudullaha. Beribadah kepada Allah ada dengan hati, ada dengan anggota badan. Dengan hati, tawakal, keikhlasan, misalnya. Dengan anggota badan, kayak sholat, dan misalnya. Wastanibu tahud, menjauhi tahud, juga demikian. Dengan hati dan dengan anggota badan. Menjauhi tahud dengan hati, dengan jarak kebencian. Sangat benci dengan tahud. Dengan, dengan badan dia, menjauhi mereka semua, memboikot mereka semuanya, maka ikhwan azakumullah dengan demikian jelaslah makna daripada ayat yang mulia ini walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah an ya'budullaha wa yajtanibu taghut dan inti bawahnya dalam kitab tauhid ialah dari kalimat an ya'budullaha wa yajtanibu taghut yang menggambar pada kita ya khana azakumullah bahwasanya tauhid ini ialah agama seluruh para anbiya wal mursalin. Nah, inilah inti dakwah mereka inilah agamanya mereka walaupun berbeda-beda syariatnya fala haula wala quwata illa billah naktafi lahuna dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita baca kembali ayat yang lainnya walhamdulillahirabbil alamin